Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah para bapak, para ikhwah sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Situ Durar. Kita sedang dalam pembicaraan tentang Al-Aslu At-Tariqu Wahidun. Prinsip yang kedua dari enam prinsip yang disampaikan oleh para imam alul athar adalah bahwa jalan itu hanya satu. Dan ini merupakan prinsip kedua. Setelah prinsip pertama al-ikhlasuddin atau eh, ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala bagaimana seorang hamba dia benar-benar mewujudkan kemurnian penghambaannya kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian prinsip yang kedua bahwa jalan penghambaan kepada Allah taala hanya satu yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana ditelah baik sebagaimana Nabi jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul Watafarraqa bikum an sabili. Nabi menjelaskan dengan satu garis dan mengatakan hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Dalam bentuk mufrad, tunggal dan satu-satunya yang mengantarkan kepada Allah hanyalah jalan Islam. Kemudian Nabi menggambarkan garis yang banyak sebelah kanan dan kirinya dan mengatakan hadis subul. hadis subul. Ini adalah jalan-jalan. Laisa sabilun illa wa alihi syaitan. Tidak ada satupun jalan ini kecuali syaitan ada di atasnya yang senantiasa menyeru kepada orang-orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus ya Abdullah ta'al hada tariq Wahai hamba Allah, ke sini. Ini juga jalan. Ini berusaha untuk membuat tipuan kepada manusia. Agar mengira bahwa jalan itu banyak. Tidak hanya satu. Maka dikatakan oleh beliau, barang siapa yang mendakwahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Jalan ke surga itu banyak. Maka dia adalah syaitan syaitan minal insi maupun syaitan minal jinni. Kemudian telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan agama ini dengan kesempurnaannya. Barang siapa yang dia tidak mencukupkan dengan Islam, maka dia telah menganggap bahwa Islam belum sempurna. Dan tentu ini menentang penegasan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperintahkan oleh agama ini adalah ittiba. Bagaimana seorang hamba atau seorang muslim dia semata-mata mencukupkan dengan mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar menjauhkan sejauh-jauhnya dari ibtidah dari berbagai macam bid'ah bid'ah yang hanya akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau menegaskan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jadilah kalian orang yang ittiba, ittiba'lah kalian dan jangan membuat-buat bid'ah, jangan melakukan bid'ah, maka telah cukup bagi kalian sikap yang seperti itu. Karena agama ini telah di, telah diwariskan Nabi dalam keadaan lailuha kan hariha malamnya bagikan siangnya la yasihu, ba'di anha illa halik Tidaklah orang berpaling dari cahaya ini kecuali akan didapatkan sebagai orang yang binasa. Dan semua beda. Betapapun dihiasi oleh manusia, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Kata Ibnu kata Ibnu Umar, wa in yarahan wa in yarahan nas hasanatan. Walaupun manusia memandangnya sebagai kebaikan, kullu bid'atin dalalah semua bid adalah sesat walaupun manusia memandang sebagai kebaikan maka di antara wasiat sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan iyyakum wa mujalasata ashabi ra'yi hati-hati kalian jauhkanlah diri kalian bermujalasah dengan para ashabu ra'i yakni ahlul bid'ah yang hanya mengandalkan ra'yunya fa innahum a'da sunnah karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah lawan dengan bid'ah, lawannya bid'ah. Karena penyebutan lafaz sunnah bisa bermakna macam-macam. Sunnah dalam makna hukum, tinjuan fikih, maksudnya yang bukan wajib. Sunnah, kemudian hukum yang lainnya wajib. Tinjuan secara dalil. Masalah ini dalilnya terambil dari sunnah. Artinya dalilnya terambil dari hadis, bukan dari Quran. Kemudian Adapun sunnah yang ketiga maksudnya sunnah dengan makna jalan agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lawannya adalah beda. Jadilah alul sunnah. Artinya jangan jadi alul bid'ah. Jadilah para pengikut sunnah yakni ajaran Nabi dan jangan menjadi alul bid'ah. Sesungguhnya mereka ini ashabur ra'yi ahlul bid'ah adalah ada sunnah, musuh-musuhnya sunnah. Ayat humus sunnah ayafaduha. Mereka terasa berat, membuat mereka payah untuk menghafalkan dan menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sangat bersemangat menjaga dan menghafalkan sunnah Nabi karena memang itu adalah patokan pokok. Semuanya mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama ini. Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kaum muslimin semangat untuk menjaga Al-Quran. Lafdan wa maknan. Secara lafad maupun secara makna. Sehingga ribuan kaum muslimin yang hafal Al-Quranul Kirim dan juga kaum muslimin, para ulamanya sangat semangat menjaga sunnah, menjaga Al-Quran dari sisi maknanya. Sehingga benar-benar Al-Quran terjaga dari sisi lafad dan sisi makna. Dan ini termasuk diantara apa yang Allah tegaskan. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga al Al-Quran. Dan kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaga al zikr Penjagaan Allah dengan lafad dan maknanya. Penjagaan lafad dengan banyaknya para penghafal Al-Quranul Kirim. Dan penjagaan makna dengan keberadaan para ulama ahlul haq. Ulama ahlul hadith. Ulama ahlul sunnah. Yang mereka tidak akan ya ini tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentangnya dan merendahkannya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu warisan Nabi ini akan senantiasa dipanggul oleh para ulama yang adil setiap zaman. Yang para ulama ini yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama tugas mereka Selain bayanul haq, menerangkan, menjelaskan al-haq, maka para ulama ini tugasnya adalah menolak segala sikap hulu, sikap ekstrim yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu dalam beragama dan ini sumber bencana adalah sikap hulu. Demikian pula para ulama yang akan membongkar kebatilan ahlul batil maka para ulama banyak memiliki kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan dalam rangka membantah alul batil yang akan menyusupkan kebatilan dalam agama ini atau menyimpangkannya. Wa ta'wilal jahilin. Demikian pula para ulama yang akan menolak takwilnya orang-orang yang bodoh yang bicara agama tanpa ilmu yang menjadi pula sumber kerusakan dalam agama ini. Dan ini merupakan bagian wujud penjagaan para ulama penjagaan Allah kepada agama ini dengan munculnya para ulama yang mereka dikatakan Allah, katakan Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Akan senantiasa di setiap zaman ini ada para ulama ahlul haq yang mereka senantiasa zahir, nampak dan membela kebenaran tidak membuat tidak memodorot, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisi dan membencinya. Orang-orang yang mereka ingin merendahkannya dan menyelisihinya. Maka di antara wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, "Iyyakum wa mujalasata ashabi ra'i fa innahum a'da sunnah, ayathum sunnah ayafaduha mereka ini kelelahan untuk menghafal dan menjaga sunnah. Wanasu al-ahadith ayyauha. Mereka banyak melupakan hadis-hadis. Mereka tidak sanggup untuk memelihara hadis-hadis Nabi. Wasuilu amma la Mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak tahu ilmunya. Tetapi fastahyau ayyakulu la na'lam. Mereka ditanya tentang perkara yang tidak ada ilmunya pada mereka. Tapi mereka malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Kami tidak tahu. Ikhwanifillah, di antara kebiasaan para salaf dan di antara kedalaman ilmunya para salaf, adalah waroknya mereka dalam menjawab pertanyaan. Dan tidak malunya mereka mengatakan, La adri, saya tidak tahu. Para malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka pun tidak malu untuk mengucapkan kalimat, Subhanak, la ilma lana illa ma'alam tanah. Maha suci ya Allah yang kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya dan memang tidak tahu Nabi pun katakan mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, artinya saya nggak tahu. Sebagaimana Anda juga nggak tahu. Para sahabat Nabi setiap mendapatkan pertanyaan dan mereka tidak mengetahui, maka mereka katakan di hadapan Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Para a'immah mereka datang berbagai macam pertanyaan. Semisal Al-Imam Malik datang orang seberang dengan membawa beberapa kumpulan pertanyaan perwakilan dari orang-orang yang mereka menitipkan pertanyaan dari puluhan pertanyaan hanya dijawab beberapa oleh Imam Malik la adri la adri eh, sisanya tiga sisanya la adri la adri nggak tahu sampai orang ini pun dia seakan mendesak Imam Malik bagaimana ya Imam kami datang dari negeri seberang membawa pertanyaan perwakilan mereka dan anda katakan la adri kata Imam Malik silahkan Anda pergi, tunggangi kendaraanmu, silahkan Anda sampaikan pada masyarakat negerimu, aku telah tanyakan pada Imam Malik, dan dijawab la adri. Imam Malik tidak malu untuk memberikan jawaban aku tidak tahu. Sebagaimana para imam-imam yang lainnya. Sehingga jawaban ini merupakan jawaban yang merupakan bagian kebiasaan para salaf karena bagi mereka menjawab pertanyaan adalah fatwa dan fatwa di depan mata mereka yang tergambar antara surga dan neraka. Kalau sampai mereka menyesatkan dengan fatwanya, maka jahanam yang terbayang di mata mereka. Adapun ahlul bidah, mereka di antaranya malu untuk mengatakan kalimat la adri la na'lam fa'aftau bi ra'yihim fadallu wa maka mereka pun berfatwa dengan rokyu mereka, dengan akal-akal mereka, yang mereka pun sesat dan menyesatkan. Sesat wadallu kathiran dan banyak menyesatkan manusia. Wadallu an sabil dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam lam yaqbidhu Allah hatta akhnahu bil wahyi an ra'yi. Sesungguhnya nabi kalian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya hingga telah dicukupkan dengan wahyu dari ra'yu. Ikhwan billah, wahyu datang dari Allah taala. Akal juga adalah ciptaan Allah taala. Asalnya antara wahyu dengan akal tidak akan mungkin bertentangan. Tidak akan mungkin bertentangan. Dua-duanya datang dari Allah Ta'ala. Seandainya ada pertentangan antara wahyu dan akal, kemungkinannya satu yang dia anggap dalil wahyu, hadis umpamanya boleh jadi hadis yang dia bawakan dhaif atau bahkan maudhu, dhaif atau palsu. Yang kedua, yang dia anggap dalil akal ternyata bukan dalil akal. Yang ketiga, yang boleh jadi pemahaman dia yang keliru karena lemahnya akal dia. Akal manusia tafawud bertingkat-tingkat. Dan akal manusia sebagaimana manusianya daif. Di antara kelemahan akal, dia sangat terbatas, Berpikirnya sangat terbatas, jangkauannya terbatas, sehingga mesti banyak hal yang di luar jangkauan akal manusia. Akal manusia sering sekali tunduk dan patuh dengan hawa nafsu sehingga tidak senantiasa lurus sebagaimana akalnya berapa banyak orang-orang yang akalnya sehat, akalnya lurus, tapi ketika sudah berhadapan dengan syahwat maksiat akalnya nggak bisa apa-apa. Menunjukkan akal dia banyak tunduk dan patuh kepada hawa nafsu manusia. Maka akal sangat membutuhkan bimbingan wahyu. Akal dengan wahyu seperti mata dengan matahari. Sehingga akan berfungsi sempurna akal manusia ketika bersama dengan wahyu sebagaimana sempurnanya mata saat mereka bersama dengan cahaya. Cahaya dari risalah dan mata manusia akan berfungsi ketika dia bersama dengan risalah yang diajarkan oleh nabinya. Walau kana ra'yu awla minas sunnah apabila ra'yu itu lebih utama daripada sunnah maka lakana batinul khuffain awla bil mashi min zahirihima. Niscaya bawahannya sepatu itu lebih layak diusap dibandingkan dengan zahirnya. Kalau kita mashul khufain ikhwan, kalau kita mengusap sepatu dalam keadaan bersuci tanpa lepas sepatu, yang diusap bawahnya atau atasnya? Hah? Atasnya. Kok nggak bawahnya? Yang kotor atasnya atau bawahnya? Bawahnya. Yang jelas agama di antara dasarnya taslim. Agama dasarnya taslim. Walaupun tidak ada ajaran agama yang sungguhnya tidak yang bertentangan dengan wahai dengan akal manusia. Tapi sekilas kalau kita dengan akal yang layak diusap adalah bawahnya. Tapi Nabi mengajarkan ini atasnya. Ikhwanibillah, agama ini dibangun di atas wahyu, bukan dengan rokyu. Maka kemarin telah kita sampaikan bagaimana Sempurnanya agama menuntut kita mencukupkan dengan itiba. Dan agar kita hati-hati dengan orang-orang yang mereka rusak pemikirannya. Al-ra'i yang tidak lurus ra'yunya. Al-ra'i yang banyak memusuhi nas-nas hadis Nabi atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk menjauhkan dari ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul ra'i, yang menentang sunnah itu menjadi wasiat para salaf. Bahkan Al-Quranul Kirim di antaranya Allah tegaskan, Waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi ghairihi. Dan apabila Turun dan sungguh telah turun pada kalian kitab. Waqad nasal alaikum fil kitab dan telah diturunkan pada kalian di dalam kitab Al-Qur'an. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau ayat-ayat Allah dijadikan sebagai ban istiza, olo-oloan, fala taqmudu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Jangan duduk bersama dengan orang yang mengingkari ayat atau menjadikan ayat sebagai bahan pelecehan, dihinakan, direndahkan, tidak dimuliakan, tidak diagungkan. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan yang lainnya. Kalau Anda tetap duduk, innakum idan misluhum. Kalian berarti sama dengan mereka. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para penyesat dan Imamul A'zam imamnya para penyesat adalah Dajjal. Apa kata Nabi ketika seorang muslim mendengar Dajjal? Ida sami'a bid Dajjal falyan anhu. Kalau mendengar Dajjal, maka hendaklah kalian lari dari Dajjal, menjauh dari Dajjal. Dajjal. Sumber fitnah keselamatan itu dengan menjauhkan dari sumber-sumber fitnah. Inna sa'ida manjuni bal fitan. Apa kata Nabi ikhwani Billah? Man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Mastata'a fa inna rajul ya'tihi wa huwa yahsa wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Ada seseorang yang dia sengaja mendatangi dajjal dia sangka dirinya adalah beriman, nggak mungkin imannya akan rusak. Fama yazalu bihi hatta yattabi'u ya hatta yattabi'ahu. Dia senantiasa mendatangi dajjal sampai pada akhirnya justru dia yang katut menjadi pengikutnya dajjal tersebut. Yaramahu minas Ketika dia melihat dajjal ini punya syubhat. Ahlul bidah ikhwan mereka memiliki subhat berbagai macam, yaitu subhat yang akan mengaburkan agama Anda. Dalil yang mereka bawa itu bukan dalil, tapi subhat mengaburkan al-haq yang sungguhnya apabila seorang dia faham ilmu, dalil yang dia bawakan sesungguhnya adalah untuk hujah atau hujah yang membongkar kerusakan dia. Wasiat para salaf kita ikhwan berkaitan dengan agar kita benar-benar menjauhkan ahlul bidah la tujalis ahlul ahwa berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan la tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumaridatun lil qulub Pemerintah Tulil qulub. Jangan duduk dengan alul bidah. Karena duduk bersama dengan mereka itu membuat hati sakit. Antum biasa dengar ayat hadis dengan penjelasan para salaf yang dinukil dari para salaf lalu mendengarkan ahlul bid'ah bicara agama. Sakit di hatinya antum ikhwan. Sakit. Betul-betul membuat dada sesak. Karena pembicaraannya super ngawur. Pembicaraannya dia kesana kemari. Yang benar-benar bertentangan dengan perkataan para salaf. Orang-orang mereka berusaha benar-benar menyajikan agama sebagaimana diwariskan Rasulullah SAW. Kemudian demikian pula di antara perkataan Fudail bin Iyal, beliau mengatakan, "La tajlis ma'asahibil bid'ah. Jangan kamu duduk bersama dengan al-bid'ah. Jelas-jelas al-bid'ah. Jangan kamu duduk bersama dengan dia. Fa inni akhafu antang sila alikal la'na. Saya khawatir seandainya laknat itu akan turun menimpanya. Demikian juga di antara perkataan atau ah, di antara sikap para salaf kita ketika datang al-bida seorang Mu'tazilah Maka di antara sikap para ulama bagaimana kemudian menjawab daripada alul bida Ada orang mengatakan dikatakan oleh Al-Auza'i Inna rojulan yakul. Ada orang mengatakan, Ana ujalisu ahla sunnah wa ahlal bid'ah. Saya akan duduk bersama dengan ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Pokoknya yang baik-baik tak ambil. Saya duduk al, al sunnah ada baiknya, al bid'ah ada baiknya. Saya akan ngambil dari mereka semuanya. Ada nggak yang berprinsip seperti itu, Ah? Hah? Pokoknya duduk dengan semua Ustaz. Eh, yang penting bisa, yang penting mengambil yang baik-baik saja. Yang tidak baik ditinggalkan. Kayaknya orang ini sudah tahu kebaikan secara total dan tahu keburukan secara total sehingga bisa menyaring mana yang buruk, mana yang baik. Ada orang mengatakan kepada ini Al-Auza'i, saya akan duduk bersama al-sunnah dan al-bidah. Akan saya gauli semuanya mereka. Fakal al-Auza'i, berkata Auza'i, hadza rajul, hadza rajulun yuridu ayusawiya bainal haq wal batil. Orang ini ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Orang ini ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Ikhwanibillah, ini diantara beberapa contoh wasiat. Para salaf kita, bagaimana mensikapi orang yang jelas-jelas memiliki pemikiran yang menyimpang. Yang jelas-jelas mereka memiliki pemikiran beda, penyimpangan. Apa dia Jahmiyah, apa dia Mu'tazilah, apa dia yakni Khawarij, apa dia Sufi, apa dia Kuburi, apa dia Rafidah atau yang lainnya. Para ulama mengingatkan berbagai macam alamat alul bidah. Di antara alamat alul bidah adalah kebiasaan mereka mencela kepada ahlul athar. Mencela ahlu sunnah. Berkata Abu Hatim ar Razi Beliau mengatakan, Alamatu ahlil bidah Al-Waqi'ah fi Ahlil Athar. Di antara alamat Ahlul Bid'ah adalah celaan-celaan mereka kepada Ahlul Athar. Hasyawiyah, Musyabihat, kemudian Nasibah. Bagaimana mereka melihat Ahlus Sunnah dengan kaum tekstual. Kaum tekstual hanya terpaku dengan teks-teksnya saja Bagaimana mereka menuduh alusunnah sunnah musyabihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Alusunnah sunnah mengajarkan kepada kita. Menetapkan semua nama dan sifat Allah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamsili syai'. Dan kita tidak mentaktil, tidak menolak karena Allah yang memberitakan sendiri tentang nama dan sifatnya. Tapi alul bid'ah menuduh alul sunnah yang menetapkan nama dan sifat Allah dengan ungkapan musyabbih. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah menetapkan sifat turunnya Allah, sifat marahnya Allah, kemudian menetapkan tangan bagi Allah, musyabbih. Ini kaum musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tuduhan al-bidah. Sebagian mereka menuduh al-sunnah jabri. Karena mengimani takdir. Dia katakan jabriyah. Orang yang mereka serba takdir. Yang kodariah mereka menetapkan keadilan Allah dengan cara menolak takdir. Maka men, maka mereka menuduh sunnah yang mengimani takdir dengan jabri. Mereka mencela sunnah. Dia celah habis-habisan. Maka kalau sekarang ada orang yang mengatakan orang yang mereka senantiasa berpegang dengan Quran, sunnah, kaum tekstual, bodoh, goblok, tidak mendalam pemikirannya. Ini semuanya ungkapan kuno yang sudah pendahulu mereka sudah sangat banyak melontarkan celan-celan demikian kepada para imam. Di antara yang kedua, permusuhan mereka dengan Al-Sunnah sangat sengit sekali. Permusuhan mereka dengan Al-Sunnah sangat sengit sekali. Apa yang Nabi gambarkan tentang khawarij ikhwanifillah, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal Mereka membunuh ahlul Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Khawarij di antara contoh al bidah yang kekejaman mereka dengan kaum muslimin lebih kejam dia biarkan orang-orang musyrik dan dia perangi kaum muslimin. Di zaman kita pun bagaimana bencinya, sengitnya permusuhan ahlul bidah terhadap al-sunnah baik dengan gelar-gelar, dengan ungkapan-ungkapan atau dengan perbuatan mereka yang menunjukkan kebencian yang sangat mendalam kepada al-sunnah. Kemudian yang ketiga, di antara sikap alul bidah, di antara sifat alul bidah nampak pada mereka terkadang tanda-tanda yakni kesungguhan dan berlebihan mereka dalam ibadah. Sikap-sikap hulu atau nampak yang ibadah mereka luar biasa. Ikhwanibillah, di antara wasiat salaf, alaika bisabil wa sunnah. Hendaknya Anda menetapi jalan dan sunnah. Yang mesti kita pandang pertama kali itu apakah orang itu di atas sunnah atau tidak. Jangan lihat penampilan-penampilan dohirnya. Masya Allah, si fulan zuhud. Masya Allah, si fulan, ya ini khusyuknya luar biasa kalau ibadah. Kadang kita tertipu dengan ustadz-ustadz yang tampil sekedar dilihat tampilannya. Masya Allah pemberani. Masya Allah luar biasa. Masya Allah ya ini pembelaannya kepada Islam. Keberaniannya. Darah mereka siap dikorbankan. Sebagian lagi Masya Allah Ustadz ini kalau ceramah lembut hatinya sampai nangis-nangis. Sehingga yang dilihat itu tangisannya, keberaniannya, dan semisalnya. Jangan itu dulu yang dilihat ikhwan. Dia di atas sunnah atau tidak. Kadang terkagum-kagum, Masya Allah, Ustadz ini hafalnya luar biasa. Sampai tahu persis letak-letaknya, baris ke berapa, hurufnya di mana, halamannya berapa. Jangan terkagum itunya dulu. Akidahnya al sunnah atau enggak? Manhajnya al sunnah atau tidak? Mereka bersama para ulama atau tidak? Itu yang dilihat pertama kali. Jangan tertajang tertipu dengan tampilan-tampilan hafalannya, kemudian tangisannya, kemudian hebatnya, keberaniannya, dan semisalnya. Itu nomor sekian. Yang pertama kali mereka di atas sunnah atau tidak. Apa kata khawa, apa kata Nabi tentang khawarij ikhwan? Yang Nabi katakan kila bunar, anjing-anjingnya neraka. Kalau aku ketemu mereka akan aku habiskan qatla'at Sebagaimana Allah menghabiskan kaum Ad. Apa kata Nabi tentang Khawarij? Mereka ini uh, sampaikan pada para sahabat, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Kalian para sahabatku akan menganggap salat kalian, puasa kalian gak seberapa dengan salat dan puasanya orang-orang Khawarij. Artinya jangan dilihat tampilan-tampilan luar yang mereka miliki dulu. Tapi lihat hakikat yang mereka bawa, dia di atas sunnah atau tidak. Karena ini sangat penting berkaitan dengan manhajut talaki dari mana kita mesti mengambil ilmu. Dari sumber mana kita mengambil ilmu. Karena ikhwan, al ilmu dinun. Ilmu itu agama. Agama Anda kaya apa tergantung ilmunya dan ilmu itu diambil dari sumbernya, para pengajarnya, dari mana Anda ambil ilmu tersebut. Ini yang para ulama betul-betul berwanti-wanti wasiat agar betul-betul Anda senantiasa menjaga sunnah, tentu mengambil dari sumber orang-orang yang mereka menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang di antara alur bidah mereka memanfaatkan para penguasa untuk memerangi ahlu sunnah. Sebagaimana telah kita sampaikan, kebiasaan ahlu bidah ketika mereka susah untuk menyampaikan bid'ah mereka, mereka akan mempengaruhi para penguasa untuk menangkap bahkan membunuh para ulama ahlu sunnah. Mu'tasilah di zaman Al-Ma'mun bagaimana mereka memprovokasi penguasa untuk menangkapi para ulama al-sunnah. Untuk memenjarakan bahkan membunuh. Contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bagaimana mereka memprovokasi penguasa menangkap beliau. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana ulama al-bidah memprovokasi penguasa untuk menangkap ini para ulama al-sunnah. Sehingga menjadi fitnah-fitnah besar setiap zaman kebencian mereka kepada ulama sunnah sangat keras. Karena memang al sunnah yang benar-benar merupakan benteng daripada agama ini, bagaimana betul-betul mewariskan agama sebagaimana yang diwariskan Nabi dan para sahabat radhiyallahu alim jami'an. Qanibillah ini kita sampaikan dulu. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan bersama yang tangan bintillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.